بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن العاشر عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه الله Yalba'ul mayyit, mengikuti si mayyit talatah, tiga macam. Ahlu, ada keluarga. Cuma ya ndak setia, malah yang injek-injek tanahnya anak-anaknya sendiri. Hah? Itu yang paling cinta itu ambil nangis sambil ngitek-ngitek. Nah, Supaya tidak muncul lagi ini. Nah. Ahlu. Wa maluh dan hartanya, tidak mungkin. Mobil mungkin ngantarkan, tapi ada di muka aja sudah. Huh? BPKB sama kuncinya di kantong anaknya. Setelah itu bawa lagi. Wa amaluh dan amalnya dia. Ini yang terus-menerus ini. Hah? ji'uznan. maka yang dua golongan ini pulang. Yaitu keluarga sama hartanya. Wayab kawahid dan tinggal bersama si mayit satu. Yarju ahlu amaluh, wayab go amaluh dan tetap adalah amal amalnya. Amal ini baik itu amalul khair maupun amalul syar. Amal soleh maupun amal toleh. Kalau amal soleh tetap bersama si mayit ada di kuburannya menjadi anisuh fil Menjadi pendamping yang setia yang akan melayani dia, membuat asyik, terhibur dia ada di kuburannya. Kalau menjadi amal yang jelek, ya akan mengganggu dia selama sampai hari kebangkitan. Karena itu di sini hadis ini menerangkan untuk supaya kita tadi itu izar, ah, amal soleh li'annahu yabga ma'an nas ma'al insan walau fi gobri supaya kita lebih mementingkan amal soleh daripada urusan harta daripada urusan keluar keluarganya kamu jangan terlalu memanjakan keluarga kamu bentuk keluarga kamu untuk beramal soleh kenapa? karena amal soleh tadi itu akan setia kepada kamu walaupun dalam kuburan kamu Nggak mungkin istri kamu yang nangis-nangis maput-maput dikubur bareng gelem. Langsung sadar dia, enggak. Nggak mungkin sudah. Nah, karena itu jangan terlalu memanjakan istri. Anak kamu juga begitu, jangan terlalu. Bentuk istri dari itu jadi orang yang soleh. anak-anak kamu jadi orang yang so, orang yang soleh. Dan itu yang akan menjadi anis filgober. Kamu juga begitu, sibuklah dengan amal soleh untuk mempersiapkan supaya tenang di kuburannya. Nah, disinilah orang yang lupa amal soleh kemudian hanya dia sibuk untuk memanjakan dan menghibur anak keluarganya atau ngurusi hartanya, dia orang yang rugi. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa humul humul khasirun. Aja teman-teman kasihan anak saya cini sugi wah banting tulang itu dan ini kelas kelas kamu mati di kuburan gimana ama anaknya kamu yang akan mendampingi lah bukan begitu caranya nah Anak kamu ajari ibadah, anak kamu ajari doakan kamu, anak kamu ajari baca Quran, anak kamu ajari istiqomah. Itu lebih penting, bukan fulusnya inti pentingan. Setelah itu inti dilupakan nantinya sama anak kamu. Karena itu jangan kamu model begitu. Hah? Jangan kamu model model demikian. Orang yang pandai yaitu orang yang banyak beramal soleh dan juga membuat keluarganya beramal so, beramal soleh. Untuk urusan dunia gak usah terlalu dipikir. Ada yang mengatur itu semuanya. Baca lagi satu. Al-Hadi Asar Anib bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu akrabu ila ahadikum min syirakin na'lih wan nar mithlu dzalik rawahul bukhari Al jannatu akrab surga itu lebih dekat ila ahadikum kepada seorang di antara kamu min syirakin na'lih daripada tali eh, sendalnya. Sendal dulu itu ada talinya. Bukan seperti sendal kan sekarang ada selobokannya begitu ya. Ada tali dari muka. Nah, antara uh, apa namanya? kaki dengan tali itu mepet gitu loh. Sedemen mepet gitu loh. Katakan surga itu lebih dekat daripada tali sendalnya. Neraka mitru dalik seperti juga. Artinya orang itu ha, jika berbuat taat akan menyampaikan surga ha, dengan ketaatannya tadi itu gampang sekali. Begitu juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan masuk neraka dengan gampang, dengan mudah sekali. Hati. Jadi jangan kamu anggap tak itu ana dosa doa menit Hati-hati. Anar agrab min syirakin alik. Kamu itu antara surga dan neraka ente. Sak langkah bisa masuk surga, sak langkah bisa masuk neraka kamu itu. Hanya beberapa senti aja, hanya beberapa saat. Kira-kira kalau kamu tadi itu antara kaki kamu dengan sirakun na'al tadi itu perlu berapa detik? Dalam waktu sedetik itu pun bisa kamu min alinar. Dalam waktu sesingkat itu pun kamu bisa min alil jannah. Perlu usaha seberapa? Ya tidak ada usaha sedikit dok. Dalam pekerjaan sedikit pun bisa kamu min ahli nar. Dalam pekerjaan sedikit pun kamu bisa min ahli jan, min ahli jannah. Gitu. Jadi jangan kamu remehkan itu perbuatan taat karena itu adalah tarik musilah ilal jannah. Sabab duhulil jan, jannah. Jangan kamu meremehkan daripada maksiat karena itu adalah sabab duhulin duhulin nar. Hands. Ah. Yang menyebabkan manusia dari itu untuk bisa sampai ke surga dan sampai ke neraka itu uh, apa tidak sampai kita ke surga atau ke neraka sebabnya ada hijab sedikit. Ada hijab. Antara kita dengan neraka itu antara kita dengan surga dibuka hijab langsung surga dan neraka hijabnya itu al mut Ketika disikap ini hijabnya antara waro al-hijab tadi itu belakang hijab itu surga kamu atau neraka kah? neraka kamu. Ah, di sini seharusnya manusia tadi itu harus selalu dia tadi itu roja al-jannah dan harus setiap saatnya itu nar. Nah, sehingga dia tadi itu selalu berpikir, loh aku ini mau bohong. Lah kalau hijabnya diangkat langsung mati. Kira-kira apa di waro al-hijab dari itu? Di belakang hijab, an-nar. Akhirnya ngerem, khaufun nar, ma. Sehingga dia tidak yagdib, tidak berbohong. Dia mau malas berbuat taat. Loh, lah kalau pas anak malas dibuka gini ya apa enggak? Wah ini pumpung-pumpung ini. Barangkali pas anak sholat mati, dibuka hijabnya oleh Allah berarti langsung ada di surga, di surga. Giat jadi nasyid untuk fi'il taat. Ah, karena itu jangan kamu melupakan eh, sa, apa akibatnya kamu nanti ada di akhirat bainal jannah wan wanar selalu berpikirlah bukan dalam masa yang jauh tapi Sesingkat mungkin itu pun bisa menyebabkan kamu masuk surga. Sekecil amal itu pun bisa kamu bisa masuk surga. Atau sebaliknya. Tuh lihat bagaimana. Ternyata ada amalan yang dianggap remeh menjadi sebab musir ilal jannah. Sebab yang menyampaikan ke surga. Nah, bagaimana seorang pelacur menolong anjing akhirnya masuk surga. Hah? Menolong anjing wakif bil muslim, wakif bil mukmin, wakif bis Huh? Seorang anjing masuk surga. Huh? Ada lagi masuk neraka. Kenapa? Karena dia kejam terhadap kucing. Dakhalat imra'atun annar fi hirratin habasadha. Kejam sama kucing. Masuk neraka dia. Wakif kalau kejam sama muslim. Wakif kalau kejam sama solihin. Wakif kalau kejam dengan orang-orang yang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ah, di sini jangan meremehkan. Ah, hatta model apapun ihsan, kebaikan laksanakan la'allahu sabab dukhulika al-jannah, mungkin itu menjadi sebab masuknya kamu ke surga. Sayyidina Ali bin Abidin beliau pernah puasa ketiga hal. Innallaha khaba'a thalatan fi thalatin bilang. Allah itu menyimpan tiga hal pada tiga hal. Khaba'a ridahu fi ta'atih. Allah itu menyimpan ridhonya dalam perbuatan taat kepadanya. Fala tahgiru minat ta'ati syai'an la'alla fihi ridhullah. Maka jangan sekali-kali kamu tadi itu meremehkan daripada perbuatan taat sedikit pun. Mungkin di situ ada ridho Allah. Khaba'a ridahu fi ta'atih Fala tahqiru syai'an min ta'at fala tahqiru min ta'ati syai'an la'alla fihi ridha ridallah. Jadi kalau di situ ada ridho, jangan kamu remehkan. Ridho itu mahal loh ya. Bahkan lebih mahal daripada surga. Waridwanu minallahi akbar. Dalam perbuatan taat, jangan kamu remehkan. Yang kedua, khaba'a sukhtahu fi maksiyatih. Fala tahjiru bima'asihi syai'an la'alla fihi sukhtallah. Allah itu menyimpan murkanya, marahnya dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan kamu meremehkan sedikit pun berbuat maksiat. Mungkin di situ Allah murka, marah kepada kamu. Hah? Yang ketiga, khaba'a wilayatahu fi khalqih. Fala tahdiru ahadan min khalqillah la'alla fihi wilayatullah. Allah itu menyimpan kewilayahannya ada di makhluknya. Seorang pun jangan kamu remehkan. Mungkin dia waliullah. Kalau kamu kalau kita mempunyai tiga ini nggak pernah suudon sama orang, husnudon kepada siapapun, la'alla fihi wilayatullah. nggak pernah maksiat kepada Allah dia akan yang zajir akan menjauh daripada maksiat kepada Allah kabiriha wa saghiriha kenapa takut la alla fihi sukhtul sukhtallah nggak pernah dia tadi malas berbuat taat sekecil apapun sunnah sekecil apapun akan dia jaga kenapa karena dia berharap la alla fihi ridal ridallah ya, itulah ha? Uh, eh, yang dinasihatkan oleh Sina Ali Zalabidin wallahu